fin nahar liyatuba musibal lail liyatuba musial lail ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala Al-Khatib Al-Fakir berpesan pada diri pribadi dan kepada kita semua agar kita senantiasa bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, menjalankan setiap perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah, dan iman rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Allah maha pengampun Allah maha penyayang Itu tema kita hari ini insyaAllah ikhwatal iman Dan ikhwatal iman rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Ketahuilah bahwa ampunan Allah maha luas Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam sebuah hadis kudsi Abdi Lau balagha kanana sama Ma'ataitani la tushrik bi syai'an Ghafattuka la maqana minka wala ubali. Hamba, apabila nanti di hari kiamat engkau datang kepadaku dengan dosa setinggi langit, engkau datang menghadapku tanpa melakukan syirik sekecil apapun, aku akan ampuni dosamu dan aku tidak peduli. Abdi, lau ataitani bi dunia minal khataya. Kalau saja nanti di hari akhir engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, Summa la tusyrik bi syai'an namun kau tidak pernah melakukan syirik sekecil apapun padaku. Ghafartu ala makana minka wala ubali. Aku akan ampuni semua dosa-dosamu dan aku tidak peduli. Hawatal iman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pengampun dan itu tema kita. Ikhwah, dalam sebuah kesempatan umroh kali itu ada seorang pria ikhwatal taliman, rahmati Allah datang menghampiri saya tubuhnya tegap, gagah dan dia mengatakan, "Ustaz, apakah setiap laki-laki yang berihram melakukan umroh, apakah lengan kanannya, bahu kanannya harus terbuka, Ustaz?" Maka saya jawab, "Iya." Itu perintah dari Rasulullah dan itu contoh yang disebut dengan ittiba. Hingga ketika kita lagi bertawaf, dengan mudah kita akan mengangkat tangan sambil istilam kepada Ka'bah Baitullah dan Hajar Aswad. Memangnya tidak boleh ditutup Ustaz Kenapa memang Ya lima rahmati Allah Pria ini kemudian berkata Dengan tunduk, malu Dia mengatakan Ustaz Di bahu kanan saya Ada sebuah tato yang cukup besar Ustaz Saya malu Kalau nanti orang-orang pada lihat Ya lima Lihat bagaimana dosa membanimu Dosa memberatkanmu Boleh jadi di Jakarta Dia pamerkan kemana-mana tato itu tapi begitu di hadapan Allah, di rumahnya itu menjadi beban dan dia merasa malu. Saya mengatakan, baik kalau begitu tutup. Ustaz kira-kira umroh saya diterima asalkan kau taubat, minta ampun sama Allah. Mumpung kita ke Madinah dua hari, bertaubatlah sungguh-sungguh. Insya Allah taubatmu Allah terima. Hotel Iman. Hari pertama dia di Madinah Hotel Iman bersama saya. Wajahnya cerah, tidak seperti kemarin Rupanya dia bertobat sungguh-sungguh pada Allah Subhanahu wa taala. Ini hotelima rahmati Allah pagi itu dia datang ke meja saya tatkala sarapan sambil mengatakan nikmati ustaz ibadah di sini saya masih menganggap kira-kira umrah saya diterima oleh Allah apa tidak ustaz oh yakinlah taubat sungguh-sungguh insya Allah Allah terima semua taubatmu ustaz saya amat yakin Allah terima taubat saya tapi bagaimana Ustaz? Ada seorang sahabat saya, dia melakukan dosa yang amat besar. Dan kebetulan dia ada di Madinah Ustaz. Dosanya apa? Tanya saya kepada si Fulan. Dia berzina Ustaz. Begitu mendengar zina, saya mengatakan astagfirullahalazim. Gimana Ustaz kira-kira? Orang ini kalau umroh, kira-kira taubatnya diterima apa tidak sama Allah? Saya mengatakan, ihwa Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa buka kesempatan taubat bagi hambanya Tidakkah pernah kau dengar bahwa ada orang yang telah membunuh 99 orang Bahkan ia genapkan membunuh 100 orang Tapi dia ingin bertobat pada Allah Allah terima taubatnya Maka subhanallah begitu dia mendengarkan penjelasan saya sebuah hadis yang panjang saya ceritakan Maka kemudian dia mengatakan Tapi Ustadz dia zinanya sering Berapa sering? Saya tanya Seratus kali juga sudah pernah Ustaz begitu mendengar jumlah seratus, saya mengatakan astagfirullahalazim lebih keras lagi dengan istighfar saya sebelumnya maka begitu mendengar istighfar saya yang lebih keras dia mengatakan gimana Ustaz orang durjana ini kalau dia taubat Allah terima apa tidak maka yang rahmati Allah saya mengatakan kepada si fulan hei dengarkan Allah senantiasa bentangkan kedua tangannya di waktu malam agar orang yang berdosa di waktu siang sempat untuk bertaubat. Allah bentangkan kedua tangannya di waktu siang agar orang yang berdosa di waktu malam sempat untuk bertaubat. Pintu taubat tidak pernah Allah tutup. Allah senantiasa nunggu kehadiran hambanya untuk bertaubat. Hotel iman rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu mendengar kesungguhan saya menyampaikan hadis-hadis Rasulullah, ayat-ayat Allah. Kemudian dia mengatakan, hmm, menurut saya Ustaz, barangkali zinanya bukan 100 Ustaz. kalau dia mengatakan bukan 100 kali zina, saya berharap jumlahnya menurun. Saya bertanya kena berapa jumlah zina yang dia lakukan. Maka dia sempat berpikir, maka dia mengatakan sahabat saya yang durjana ini, tukang maksiat ini Ustaz, 200 kali juga pernah Ustaz dia berzina. Mendengar zina 200 kali saya mengatakan astagfirullahalazim. Lebih keras lagi istighfar saya. Gimana Ustaz? si Durjana ini kalau dia bertaubat kira-kira Allah terima atau tidak maka kemudian saya sampaikan hadis kutsi yang tadi di awal khutbah saya sampaikan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman abdi lau ataitani bikra dunia dunya minal khataya thumma ataitani la tusyrik bi syai'a ghafartu ala makana minka wala ubali hamba apabila nanti di hari akhir engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi namun kau tidak pernah melakukan syirik padaku sekecil apapun Aku akan ampuni dosamu dan aku tidak peduli Abdi La balagat zunubuka anak sama Hamba Kalau dosamu menjulang sampai setinggi langit Dan engkau tidak pernah melakukan syirik sekecil apapun padaku Gofartu ala makana minka wala ubali Aku akan ampuni Aku akan berikan ampunanku padamu dan aku tidak peduli Ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala saya meyakinkan dengan hadis-hadis yang lebih panjang lagi Allah terima taubat Allah terima taubat dan yang terima rahmati Allah si pria itu berpikir dan dia mengatakan baik Ustaz kalau memang begitu janji Allah dan Rasulnya saya akan sampaikan kabar gembira ini kepada sahabat saya yang durjana itu Ustaz boleh nggak minta waktu saya akan bawa sahabat saya ini ke kamar Ustaz untuk konsultasi oh silakan jam berapa saya tanya Jam 8 boleh Ustaz? Ya, saya tunggu. Ikhwatal iman, indah rahmati Allah. Pukul 8 seperti yang dia sebut. Saya mendengar pintu kamar saya diketuk. Seorang pria mengucapkan salam. Dari balik pintu saya menduga ada dua orang di balik pintu. Begitu saya buka ikhwatal iman rahmati Allah, oh rupanya jamaah saya. Sahabat si pulan itu tidak datang. Maka saya tanya kemana sahabatmu? Malu Ustaz dia malu untuk berjumpa dengan ustaz tapi saya boleh masih ngobrol dengan ustaz oh boleh boleh eh masuk masuk saya izinkan dia masuk ikhwatul iman rahmati Allah begitu dia masuk pembicaraan bersama dia setengah jam kira-kira pembicaraan selalu bertanya tentang ustaz bagaimana dosa sahabat saya ini dia masih galau dia masih khawatir dia masih risau dengan dosa-dosa yang pernah dia lakukan zina yang amat banyak lebih dari 200 kali ayat-ayat dan hadis-hadis tentang Allah yang terima taubat saya terus ulang-ulang dan saya meyakinkan bahwa kalau dia taubat sungguh-sungguh pada Allah Allah akan terima taubatnya wa taliman rahmati Allah setengah jam kira-kira si Fulan berbicara dengan saya seputar konsultasi dosa yang dilakukan oleh sahabatnya maka usai hatinya tenang dia mengatakan Ustadz baik kalau begitu saya akan sampaikan pembicaraan sesi kedua ini dengan Ustadz saya pamitan ya Ustaz, mudah-mudahan ini menenangkan jiwanya. Silahkan. Bagi dia berdiri hotel iman, saya pun berdiri. Saat itu kemudian tiba-tiba dia cium tangan saya. Dia merunduk. Dia cium tangan saya dengan lama sekali. Dan dalam madrasah hotel iman, tangan ini basah. Maka banjir dengan air mata si fulan. Tubuhnya bergoncang. Keluar suara yang gemetar hotel iman rahmati Allah. Saat itu si fulan mengatakan, ampuni saya Ustadz maafkan saya saya pegang bahunya saya angkat si fulan saya mengatakan ada apa dengan kamu Ustaz makhluk durjana itu si tukang maksiat itu yang lebih zina 200 kali itu Ustaz tiada lain aku orangnya aku manusia bejat ini Atalimah rahmati Allah saya kaget rupanya dia perlu bersandiwara untuk bertobat pada Allah tak sanggup ihwatal iman dia menanggung dosa-dosanya maka ihwatal iman rahmati ya Allah saya bilang taubat saudaraku bertaubat pada Allah Allah pasti terima taubatmu dan ihwatal iman rahmati ya Allah dia mengatakan ustaz belasan tahun ini Allah siksa saya dengan dosa-dosa yang saya lakukan Allah beri saya seorang istri yang soleha ustaz yang menutup aurat hijabnya rapat saat saya menikahinya hingga hari ini saya berkata dalam hati ya Allah tidak pantas tidak pantas aku menjadi pendamping wanita soleha ini aku durjana aku pemaksiat tidak berhenti sampai situ Ustaz Allah kasih saya keturunan dua orang dan dua anak-anak saya juga dua-duanya anak-anak yang soleha Masya Allah setiap hari saya meninggalkan rumah saya menangis. Saya selalu berdoa pada Allah, ya Allah, jangan kau kirim orang-orang bejat datang ke rumahku untuk memperkosa mereka, untuk menzinahi mereka. Biarkan dosa ini kau timpakan padaku ya Allah. Ikhwatal ya iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Insyirah, "Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anka dhahrak." Bukankah telah kami lapangkan dadamu Muhammad Dan kami ampuni semua dosa-dosamu Dosa yang mana ya Allah Allazi anqadha dhahrak Dosa yang memberatkan punggungmu Ewa Rupanya dosa itu membuat berat beban kita Maka hiduplah Senantiasa bertobat pada Allah Tidak ada orang yang suci Tidak ada orang yang terbebas dari dosa Namun sesungguhnya manusia terbaik adalah mereka yang setiap kali melakukan dosa dia bertaubat pada Allah. Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at Semua anak keturunan Adam selalu berlaku salah dan sebaik-baiknya mereka pelaku salah adalah mereka yang bertaubat pada Allah. Bertobatlah. Bertobat pada Allah. Tidak ada kebanggaan dalam maksiat. Aku lu kau lihat وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا الإيمان zina akan membuat hidup kita jadi gelap, gelap. Ehwa, mulai hari ini atau mungkin pekan-pekan yang lalu puncaknya esok hari Hotel Iman kita sedunia ini merayakan kezaliman yang luar biasa perzinahan merajalela hentikan ihwa hentikan semampu kita Valentine's Day sebuah acara palsu Hotel iman sebuah janji semu yang barangkali kita yang duduk di sini pun ikhwatul iman pernah melakukannya dan tidak ada kebahagiaan sama sekali tatkala melakukannya. Ikhwatal iman, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah cukup umur dan kita sudah diselamatkan oleh Allah, tidak lagi melakukan hal itu. Lihat anak-anak kita, lihat generasi kita, selamatkan. Selamatkan ikhwatul iman, rahmati Allah. Sungguh dosa zina amat kelak wala taqrabu zina jangan dekati zina kata Allah innahu kana fahisha dia amat menjijikan wasa sabila dan pasti buruk hasilnya ini watalima rahmati Allah subhanahu wa ta'ala mari bertobat ajak keluarga kita Tapi kan barisan kita ikhwataliman ya anak-anak kita keponakan kita cucu kita barangkali atau siapapun yang kita kenal jangan senantiasa tidak peduli dengan kezaliman yang mereka buat sementara mereka sudah menyerang bahkan sampai anak-anak SD di Indonesia ini huatalima rahmati Allah tingkat perzinahan pelecehan seksual sudah sampai ini dalam tahap yang amat menakutkan maka ihwa ini adalah tahzir peringatan dari Allah untuk saya untuk anda kita besok akan terjadi serangan yang luar biasa terhadap umat kita maka yang lima rahmati ya Allah bentengi bentengi diri kita bahwa zina tidak sedikit pun memberikan keberuntungan yang ada malah kecelakaan kebinasaan dan kehancuran semoga Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan selamatkan diri kita selamatkan keluarga kita dan selamatkan umat ini Bismillahirrahmanirrahim wal asr innal insana lafi khusrin illa illa amanu وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر dengan namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang demi masa sungguh kami semua manusia adalah hamba-hambamu yang merugi ya Allah kecuali di antara kami yang mau beriman padamu beriman kepada nabimu beriman kepada agamamu lalu banyak melakukan amal soleh saling menasihati dalam kebaikan saling mengingatkan dalam kesabaran Bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وبركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحم أمة محمد اللهم انصر أمة محمد اللهم بارك لأمة محمد اللهم اغفر لأمة محمد اللهم ارضى عن أمة محمد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالأدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعم يزدكم واسألوا من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة